Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, لترون الجحيم niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. ثم لترونها عين اليقين kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.